arada safaran faqala ya Nabi Allah ausini qala u'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an qala ya Nabi Allah zidni Qala ida asa'ta fa ahsin Qala ya Nabi Allah Zidni Qala alaihi salatu wassalam Istaqim Walituhsin khuluqaka Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala an bahwa seorang sahabat Muad bin Jabal ketika hendak bersafar beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta wasiat ya Nabi Allah wahai Nabi Allah subhanahu wa taala ausini berilah wasiat kepadaku maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mewasiatkan kepada beliau u'budullah wa la tusyriku bihi syai'an murnikanlah ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan kalian berbuat syirik sedikit pun dalam beribadah kepada Allah jalla wa ala lalu beliau kembali berkata kepada Rasulullah zidni Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tambahkanlah wasiat itu ya Nabi Allah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Idza asa'ta fa Apabila engkau jatuh dalam kesalahan, dalam kejelekan atau dalam perbuatan dosa, maka segeralah menyusulinya dengan perbuatan baik. Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan atau perbuatan dosa tersebut. Lalu kemudian beliau kembali meminta kepada Rasulullah tambahan wasiat zidni ya Nabi Allah. Maka Rasulullah SAW menambahkan wasiatnya dengan sabda beliau walituhsin khuluqaka hendaklah engkau selalu memperbaiki memperindah akhlakmu Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wasiat ini juga serupa dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang ma'ruf dan masyhur pada kita semua. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan ittaqillah haitsu makunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Dan ikutilah, susulilah perbuatan buruk dengan perbuatan kebaikan karena perbuatan kebaikan itu akan menghapuskan perbuatan keburukan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan dan berakhlaklah di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang baik ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wasiat dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan utama yang beliau sampaikan kepada Muad bin Jabal radhiyallahu taala an yaitu agar beliau memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yakni mewujudkan tauhid dengan segala jenis-jenisnya dan menjauhkan diri dari segala kesyirikan dengan segala jenis-jenisnya dan tentunya perkara tauhid demikian pula lawan dari tauhid adalah asyirk perkara yang la takhfa alaina insyaallah taala tidak tersamarkan lagi bagi kita semua akan keagungannya akan kepentingannya bahkan merupakan aslul usul pondasi segala asas atau asas segala pondasi adalah at-tauhid Oleh karena itu, di dalam arkanul Islam yang paling pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mempermisalkan Islam ini dengan sebuah bangunan yang paling pertama adalah kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah yaitu kalimat tauhid barakallahu fikum yang kita semua mengetahui bagaimana sebuah bangunan yang paling mendasar dan merupakan pondasi yang paling pertama diletakkan dalam setiap bangunan adalah pondasi atau cakar ayamnya sehingga apapun yang terbangun di atasnya bisa bertahan dan kokoh barakallahu fikum walhasil dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tauhid beliau alaihi salatu wasallam menasihatkan dan mewasiatkan kepada sahabat sahabatnya ridwanullah alaihim yaitu agar berakhlak mewujudkan akhlakul karimah akhlak yang mulia Ini menunjukkan bahwa perkara akhlak adalah perkara yang sangat prinsip pula di dalam syariatul Islam. Bahkan salah satu tujuan dari tujuan-tujuan diutusnya para anbiya war rusul dan khususnya Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah dalam mewujudkan dan menyempurnakan akhlak yang mulia sebagaimana beliau alaihi salatu wassalam bersabda bu'ithu li utammima makarimal akhlak aku diutus oleh Allah dalam rangka menyempurnakan kemuliaan akhlak maka perkara akhlakul karimah adalah perkara yang sangat prinsip dalam Islam bahkan barakallahu fikum banyak atau bahkan mayoritas dari musyrikin kafirin wal munafiqin yang masuk ke dalam Islam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab akhlak yang mereka lihat dan menilai yang ada pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam barakallahu fikum demikian ikhwani fi din azzakumullah Oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menukilkan kepada antum beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan akhlakul karimah. Tentunya berbicara masalah akhlak Para ulama menjelaskan di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam salah satu kitab beliau Makarimul Akhlak bahwa akhlak itu terbagi menjadi beberapa bagian. ada akhlak yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri Allah subhanahu wa ta'ala ada akhlak yang terkait dengan sesama manusia sosial hubungan interaksi kita sesama manusia hablum minan nas barakallahu fikum adapun akhlak yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Yang paling Tinggi Adalah perwujudan Tauhid Dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan Nah kemudian Menegakkan segala hukum-hukum Allah Perintah-perintah Allah menjauhi larangan-larangannya Dan menegakkan secara umum syariat Allah subhanahu wa ta'ala Nah, yang saya ingin khususkan di sini adalah akhlak yang terkait dengan manusia hablum minan nas atau sosial kita di tengah-tengah manusia, hubungan sosial kita. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan khusus kepada sahabat Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu taalaan pada hadis yang telah saya sebutkan terdahulu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan makna daripada berakhlak di tengah-tengah manusia di dalam ucapan beliau yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Makarimul Akhlak nah, pada halaman 25 atau 26 Al-Imam Hasan Al-Basri menyatakan amma husnul makhluk amma husnul khuluq ma'al makhluk kata beliau bi annahu kafful adha wa badlun nada wa talaqatul wajh ini penafsiran Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala Kata beliau, adapun mewujudkan akhlak yang mulia di tengah-tengah makhluk sesama manusia ataupun yang lainnya. Yaitu yang pertama kaful adza. Mencegah diri kita dari melakukan bentuk hal-hal yang menyakitkan manusia atau makhluk yang lainnya tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan dalam syariah. Yang kedua, badlun nada yaitu mencurahkan kemudahan kelapangan dada mudah dalam segala urusan memudahkan dirinya terlebih-lebih memudahkan orang lain. Nah, dan yang ketiga adalah talaqatul wajh, yaitu berwajah ceria, berwajah senyum, tidak cemberut, tidak sinis, dan seterusnya barakallahu fikum. Nah, diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa makna kalful adza kata beliau ay yakuffal insan adahu an ghairihi sawa'un kana hadzal adza yata'allaqu bil mal aw yata'allaqu bin nafs aw yata'allaqu bil ir seseorang yang menahan diri dari menyakiti orang lain sama saja dalam menyakiti dia dalam urusan hartanya atau terkait dengan jiwa dirinya atau terkait dengan kehormatannya. Ya, ini ma'ruf yang kita ketahui bersama dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' fi Arafah bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam berkhutbah di tengah-tengah kaum muslimin wal muslimat dalam musim haji tersebut Naam, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Sebagaimana haramnya hari kalian ini yakni hari Arafah. Bahkan pada hari itu adalah di hari Jum'ah, hari yang paling afdol dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi syahrikum hadza sebagaimana haramnya bulan kalian ini. yakni bulan Zulhijjah di bulan haji. wafi baladikum hada dan sebagaimana haramnya negeri kalian ini ya, di tanah haram. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memperingatkan bahkan peringatan khusus dari beliau alaihi salatu wassalam agar sekali-kali jangan kalian melanggar kehormatan melanggar harta jiwa saudara-saudara kalian. Barakallahu fikum. Maka ini yang dimaksud dengan pernyataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala di antara makna al-husnul khuluq sesama makhluk. Kemudian Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala juga hadis yang masyhur di tengah-tengah kita semua sabda beliau alaihi salatu wassalam wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu demi Allah tidak akan beriman seseorang demi Allah tidak akan beriman seseorang demi Allah tidak akan beriman seseorang Tiga kali Rasulullah wassalam mengulangi. Kemudian para sahabat bertanya, Kalu, man ya Rasulullah? Siapa yang kau maksudkan ya Rasulullah? Yang tidak di, dikatakan beriman. Maka Rasul Wasallam menjawab, Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu yaitu orang-orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari kejahatannya, dari keburukannya, kejelekannya. Nah, subhanallah, Rasulullah SAW bersumpah, wallahi, kemudian beliau mentakid sampai tiga kali, la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu Orang-orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari kejahatannya, kejelekannya. Di sini umum barakallahu fikum. Apakah itu kejelekan ucapannya, lisannya ataukah kejelekan perbuatannya atau kejelekan dalam bentuk yang lain? Nah, oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Al muslim mansalim al muslimun min lisanihi wa yadihi." Muslim yang baik itu adalah di mana muslim yang lainnya merasa selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Nah, Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua dari makna husnul khuluq ma'al makhluk sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala adalah badlun nada. Naam. Yaitu senantiasa bersifat memudahkan, memaafkan, tidak mempersulit, tidak dendam, tidak hasad, dan seterusnya. Nah, ini salah satu bentuk husnul khuluk terhadap sesama manusia dan khususnya terhadap kaum muslimin wal muslimat. Nah, kemudian Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala menukilkan firman firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terkait dengannya. Nah, diantaranya antaranya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran الذين ينفقون في السراء al والكاظمين الغيظ والعافين nas الناس والله yuhibbul muhsinin yaitu kriteria sifat-sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala siapa mereka alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra di antaranya orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan dia serok juga dalam keadaan dorok Dia berinfak dan tentunya bersedekah, berinfak dalam keadaan yang seseorang itu sempit pahalanya lebih utama dan lebih afdol daripada ketika dia berinfak dalam keadaan lapang. Barakallahu fikum. Ini salah satu bentuk dalam memudahkan yaitu sifat dermawan. Tidak bakhil, tidak kikir. Tidak pula sebaliknya boros atau berlebih-lebihan. Tapi di antara keduanya barakallahu fikum. Nah, Kemudian yang kedua, al-kadhimin al-ghaib, di antara sifat ciri orang yang bertakwa kepada Allah yang selalu menahan amarahnya. Menahan amarahnya. Terlebih lagi ketika dia saat di saat dia mampu untuk menyalurkan kemarahan itu. Dia punya kemampuan dalam hal fisiknya, dalam hal hartanya, dalam hal yang lainnya. Dia mampu, tapi dia tahan. Semata-mata mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tahan amarahnya. Ini sifat orang yang bertakwa. Ini termasuk sifat husnul khuluq yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah terhadap sesama makhluk, terhadap sesama manusia, terhadap sesama kaum muslimin. Wal kadhimin al ghaidh. Nah, maka hendaklah kita perhatikan hal ini barakallahu fikum. Sebagian dari ikhwan anak kita semua diberi karakter oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu Syekh Ibn Uthaimin juga menerangkan bahwa akhlak itu ada yang bersifat tobiah, ada yang bersifat Ta'tobor, wa takassub. Akhlak itu ada yang memang asalnya akhlak itu baik mengarah kepada fitrah kebaikan, kelembutan, ada yang memang asal akhlaknya condong kepada hal yang miring, tetapi dengan ilmu dan ketakwaannya kepada Allah, ilmu dan keimanannya kepada Allah, dia berusaha <coughs> memperbaiki akhlak yang asalnya mengarah kepada kejelekan, keburukan. Namun dia lawan dan terus dia berusaha dengan ilmu dan keimanannya. Maka ini juga keutamaan dan pahalanya lebih afdol, lebih besar daripada orang yang memang Allah tobiatkan kepadanya kebaikan, karakter yang baik. Nah, karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Ketika amalan itu semakin besar juhud yang dicurahkan, semakin besar pula pahalanya. Nah, semakin besar juhud yang dicurahkan semakin besar pula pahalanya. Maka orang yang asal karakter tobiahnya kurang baik, tergesa-gesa, cepat emosi, cepat marah, ya, lalu dia berusaha mengobati dan melawan dengan kelembutan, dengan perangai-perangai yang mulia, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya maksudkan tadi hendaklah kita perhatikan hal ini dari sebagian ikhwan yang Allah karakterkan padanya sifat emosi. Sifat emosional. Sifat syiddah. Keras. Sedikit-sedikit ada yang menyinggung, tersinggung, mau pukul ini ma'ruf kita dapati dalam kehidupan kita barakallahu fikum. Di tengah-tengah interaksi sosial kita, kita mengetahui hal ini. Ya. Bertingkat-tingkat, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Di sini juga butuh kecerdasan seseorang dalam bermuamalah hendaklah dia tidak menyamaratakan setiap orang. Ya, ini juga salah satu akhlak yang mulia. Yaitu dia mengetahui tingkatan strata manusia, orang-orang yang dia bermuamalah padanya. Apakah dia orang yang lembut atau dia ini orang yang keras atau dia ini orang yang tengah-tengah? Ataukah dia ini orang yang berilmu? Apakah dia ini orang yang jahil, awam? Kita sikapi tidak rata, tidak sama barakallahu fikum. Nah, ini salah satu akhlak. Nah, kemudian selanjutnya dari kriteria orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam ayat tersebut, wal afina anin nas. Suka memaafkan manusia. Nah, sebagian manusia punya sifat pendendam mudayyikus sadr, sempit dadanya. Ketika tersinggung dendam, simpan, enggak mau memaafkan. Ini sifat yang tercela barakallahu fikum. Sifat yang tercela. Dan sifat ini sangat berbahaya dan kita telah mendengarkan ya nasihat wasiat masyayikhana alhamdulillah ya dalam daurah kita yang mulia ini. Nah, ya atau nasihat-nasihat beliau di luar dari daurah ini. Nah, bagaimana sifat hasad, sifat dengki yang sampai mengantarkan pada al-qatl. Ya. Orang yang punya sifat dengki, dendam itu mengantarkan sampai membunuh orang lain. Dia rela untuk membunuh, naudzubillah. Ya. Nah, bagaimana Qabil dan Habil. Ya, karena cemburu. Cemburu lalu muncul dendam. Nah, juga Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya yang Allah kisahkan semua dalam Al-Qur'an. Ya. Ada kecemburuan menimbulkan dendam sampai kepada tingkat untuk membunuhnya. Ini berbahaya para kalafikum. Maka hendaklah kita semua menanamkan pada diri diri kita sifat al-afwu was-safhu yang Allah taala firmankan di dalam Al-Qur'an wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa fa'fu anhu wasfah maafkanlah ya dan berlapang dadalah nah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan merupakan takwa Allah maka hendaklah kita mewujudkan sifat al-afina 'anil nas Nah, kemudian yang terakhir barakallahu fikum dari makna al-husnul khuluq, khuluq ma'al makhluk yang di diterangkan oleh Imam Hasan Al Basri rahimahullah taala yaitu kotul wajah, berwajah ceria. Nah, ini juga terbagi dua. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya wajahnya selalu senyum, masya Allah ya mudah senyum ada yang Allah ciptakan pada dirinya asal wajahnya suka cemberut ya tidak mudah senyum Nah, semua ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun diarahkan dengan dalil-dalil syariah. Nah, diarahkan, diluruskan dengan dalil-dalil syariah. Dan itu sesuatu yang bisa, barakallahu fikum. Bisa diupayakan. Tidak boleh seseorang berdalilkan bahwa ini takdir Allah terhadap diri saya. Allah menciptakan saya berwajah sinis misalnya. Tidak benar ucapan seperti ini. Karena ini bisa diusahakan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibn Thaymin rahimahullah. Ya, ada yang dengan takasub tatabbu, ada yang memang jibillah, karakter asli. Ya. Dan ada yang diupayakan. Nah, diusahakan. Itu bisa. Nah, sama juga dengan uh, apa yang sering saya nasihatkan dan niatkan pada ikhwan-ikhwan kita. Salah satu sifat yang tercelah yaitu orang-orang yang Allah ciptakan gayanya seperti gaya perempuan. Ya. Tidak menunjukkan gaya rijal kelaki-lakian, bahkan sebaliknya. Kalau bahasa kita di Sulawesi kita bilang biasanya apa? Bencong ya. Kalau di sini sama ya. Nah, barakallahu fikum. Ini bisa diusahakan. Ya, nggak boleh dia membiarkan seperti itu. Dia harus melawannya, berupaya. Nah, ya, karena akan menimbulkan fitnah fitnah pada dirinya maupun fitnah pada yang lain orang lain. Nah, antum paham maksud ana ya? Ini kita persaksikan para fikum. Maka tidak boleh dia mengatakan bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa diusahakan. Nah. Ikhwani fi din azzakumullah. Demikian makna yang ketiga dari makna al-husnul khuluq yaitu talaqatul wajh berwajah ceria tersenyum mudah tersenyum sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa senyum itu adalah merupakan sedekah ya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sehingga senyum itu sedekah yang mendapatkan pahala. Ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattakullah walau bisyiqqi tamratin." Walau bi biwajhin talq. Takutlah kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa taala ya walaupun harus bersedekah sepotong biji kurma ya awal hadis la tahqiranna minal ma'rufi syai'an jangan kalian meremehkan sesuatu kebaikan walaupun sekecil apapun jangan diremehkan ya sekalipun harus bersedekah sepotong biji kurma dalam riwayat yang lain sekalipun berwajah senyum berwajah ceria nah artinya berwajah senyum sebab-sebab yang bisa menjauhkan seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini ada tambahan keutamaan. Ya. Karena bersedekah walaupun sepotong biji kurma bisa menjauhkan pelakunya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senyum, berwajah ceria menjauhkan pelakunya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi bil makna bahwa tersenyum itu adalah apa? Sodakoh. Sodakoh. Nah, di sini ada tambahan barakallahu fikum. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa berwajah senyum dan sedekah, sed sedekah menjauhkan pelakunya dari api neraka, ya ada tambahan keutamaan pada orang yang berwajah ceria atau tersenyum, mudah melontarkan senyum pada orang lain. Karena di balik itu dia juga termasuk apa? sedekah Naam, wallahu taala a'lamu bisawab dan yang terakhir sebelum saya mengakhiri majelis yang mulia ini saya ingin menyatakan kepada antum sekalian bahwa kullu bani adam khata wa khairal khata'in at-tawwabun semua bani adam itu bisa jatuh dalam kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang menyusulinya dengan taubat, taubat, taubat. Artinya, ketika saya menyampaikan pembahasan secara singkat ini terkait dengan al-husnul khuluq, bukan berarti bahwa yang menyampaikannya adalah orang yang suci atau yang tidak punya kesalahan atau yang mengklaim dirinya sebagai orang yang baik akhlaknya. Barakallahu fikum. Karena di zaman sekarang zaman fitan. Nah, kadang-kadang bukan kadang-kadang banyak orang-orang yang hasad, yang dengki, yang tidak senang membawa makna suatu ucapan kepada makna yang sangat jauh. Nah, sehingga dia menyatakan, "Wah, Hasan Rashid berbicara tentang husnul khuluq, padahal akhlaknya sangat-sangat buruk. Nah, maka saya katakan saya adalah membani Adam. Dan semua kita barakallahu fikum tidak ada yang mensucikan dirinya. Wala nuzakki Allahi ahadan. Tidak ada yang mensucikan dirinya dan tidak ada yang mengklaim dirinya bahwa dia orang yang suci akhlaknya. Nah, akan tetapi kita berupaya untuk saling tanasuh saling menasehati, saling tadakur, saling mengingatkan antara kita semua untuk kita mewujudkan akhlak yang mulia dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dalam segala tindak tanduk kita, dalam kehidupan kita di dunia ini.